سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang melustakan ayat-ayat Allah. Mereka ingin agar engkau bersikap lunak dan mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina هماز مشاء بنميم Suka mencela Yang kian kemari menyebar fitnah مناع للخير معتد أثيم Yang merintangi segala yang baik Yang melampaui batas Dan banyak dosa عتل بعد ذلك زنيم Yang bertabiat kasar Selain itu juga terkenal kejahatannya أن كان ذا مال وبنين Karena dia kaya dan banyak anak إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya Dia berkata Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu سنسمه على الخرطوم Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang musyrikin Mekah Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun Yaitu ketika mereka bersumpah Pasti akan memetik buahnya pada pagi hari ولا يستثنون Tetapi mereka tidak mengecualikan Dengan mengucapkan insya Allah فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون Maka kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu Ketika mereka sedang tidur فأصبحت كالصريم Maka jadilah kebun itu hitam Seperti malam yang gelap gulita فتنادوا مصبحين Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil. Mereka berkata, Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasilnya. Maka mereka berangkat sambil berbisik-bisik. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين Mereka mengatakan Pada hari ini Jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu وغدوا على حرد قادرين Dan berangkatlah mereka di pagi hari Dengan niat menghalangi orang-orang miskin Padahal mereka mampu menolongnya فلما رأوها قالوا إنا لضالون Maka ketika mereka melihat kebun itu Mereka berkata Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. بل نحن محرومون Bahkan kita tidak memperoleh apapun. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, kami adalah orang-orang yang zalim. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Mereka berkata, Celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Demikianlah azab dunia, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Inna lil 'inda rabbihim na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Maka apakah pantas kami perlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang kafir yang berdosa. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang turunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون Atau apakah kamu mempunyai janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? سلهم أيهم بذلك زعيم Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, di dunia dahulu, mereka telah diseru untuk bersujud, sedang mereka dalam keadaan sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Kelak kami akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? أم عندهم الغيب فهم يكتبون Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Sekiranya Yunus tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Maka Tuhannya memilihnya dan menjadikan dia termasuk orang-orang yang soleh. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Yaitu ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, Muhammad itu benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.